<laughs> selamat terus maju terus sehat terus keluar dari kesulitan, banyak rezekinya. Wah, rezeki aminnya teriak. Ya. Masya Allah. Sahabat KSNS, kita akan lanjutkan kisah mengenai seorang wanita mulia, salah seorang istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wahya Hafsah بنت عمر رضي الله تعالى عنها sahabat KSNS sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda yatazawwaj Habsah man huwa khair min Utsman wa yatazawwaj Utsman man hiya khair min Hafsah akan menikah Hafsah dengan seorang laki-laki yang lebih baik kedudukannya dibandingkan dengan Utsman bin Affan dan akan menikah Utsman bin Affan dengan wanita yang lebih baik kedudukannya dibandingkan dengan Hafsah bin Umar ternyata Hafsah menikah dengan Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih dan Utsman dinikahkan dengan putrinya Nabi Ummu Kulthum bintu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sallam tentu kebahagiaan yang besar dimiliki oleh Sayyidina Utsman dan kebahagiaan tertinggi dimiliki oleh Habsah, karena jabatannya menjadi Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Sayyidina Umar menjadi mertua, menjadi ayah mertua dari Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi. Ini merupakan keberuntungan yang besar seseorang bisa dekat ada kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Hafsah menjadi istrinya Nabi, Jangankan Sayyidina Umar menjadi mertuanya Nabi. Jangankan Sayyidina Uthman menjadi menantunya Nabi. Kita aja nih jadi umatnya Nabi. Udah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sangat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umatnya aja udah istimewa. Semua yang ada kaitannya sama Nabi jadi mulia. Kita jadi umatnya aja istimewa. sahabat ke SNS di akramir rusul kunna akramal umami sallu ala nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih kalau saya bilang sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam gitu dong jawabnya jadi salawat sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. kalau sahabat ya salam <laughs> jawabannya ada satu-satu kita jadi umat Nabi kenapa karena yang diutus adalah utusan yang termulia maka umatnya menjadi umat termulia kita nih umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang hidup setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita beriman kepada Allah kita beriman kepada Nabi kita Muhammad Salawatullah wa salamu وسلامه wa ala آله Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Firman Allah subhanahu wa ta'ala terdapat di dalam surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 110 بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Maksudnya siapa? umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'muruna bil ma'ruf. Siapa yang disebut dengan sebaik-baik umat Nabi Muhammad? Mereka orang-orang yang selalu menegakkan yang ma'ruf, yang kebaikan-kebaikan, selalu mensiarkan kebaikan-kebaikan. Wa 'anil munkar dan selalu mencegah segala kemungkaran. Wa tu'minuna billah dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat Kalau kita mau menjadi sebaik-baiknya umat Kita tegakkan yang ma'ruf Kita nahi mungkar Dan kita beriman kepada Allah Dan Rasulnya Muhammad Salawatullah wa salamu alaihi wa ala Keberuntungan seorang wanita yang bernama Hafsah menjadi istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita akan kisahkan bagaimana perjalanan kehidupan seorang Hafsah bersama Nabi. Kita akan lanjutkan tetap di KSNS. Ahlan, ahlan wasahlan sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum Velestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Ya salam. Sahabat KSNS telah menikah Sayyidati Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Sayyidati Hafsah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di urutan yang keempat. Karena pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha pertama. Ya kan? Istri pertamanya. Dan selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah bintu Khuwailid, Rasul tidak pernah menikah dengan wanita yang lain. Rasul umur 25 tahun, Sayyidati Khadijah umurnya 40 tahun. Kembali ke rahmat Allah As-Sayyidah Khadijah. Kemudian Rasulullah menikah yang kedua kalinya dengan siapa? Dengan As-Sayyidah Saudah bintu Jum'ah. Ini kita udah kisahkan nih. Sayyidati Khadijah kita udah kisahkan di KSNS. Sayyidah Saudah bintu Jum'ah kita sudah kisahkan di KSNS. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha putrinya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ini pernikahan masih di Mekah. Semuanya masih di Mekah. Pernikahannya. Eh, Khadijah, Sayyidah Khadijah, kemudian siapa lagi? Khadijah kembali ke rahmat Allah di Mekah kemudian menikah dengan As-Sayyidah eh, Sauda bintu Jum'ah menikah di Mekah kemudian menikah juga tidak waktu yang begitu jauh menikah juga dengan As-Sayyidah Aisyah di Mekah menikahnya tapi bergabungnya di Madinah dengan Aisyah radhiyallahu taala kalau Saudah wanita yang sudah tua dinikahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana sudah dikisahkan di KSNS. Masya Allah, KSNS sekarang memasuki episode hampir ke 300. Mohon doanya. Semoga KSNS ini dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fallahu khairun hafizan wa arhamur rahimin. Sahabat yang semangat menyaksikan KSNS, siarkan KSNS. Insya Allah menjadi pahala dakwah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat Rasulullah menikah dengan As-Sayyidah Hafsah bintu Umar bin Khattab menikahnya di mana? Di Madinah setelah terjadinya perang Uhud. Di usia Hafsah ketika itu 18 tahun. Jadi Hafsah usianya hampir dekat dengan As-Sayyidah Aisyah walaupun As-Sayyidah Aisyah lebih muda dibandingkan Hafsah begitu Hafsah menjadi istrinya Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam kecintaan As-Sayyidah Hafsah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi membuat As-Sayyidah Habsah sangat cemburu dengan istri-istri yang lain. Termasuk Aisyah juga cemburu dengan Hafsah Hafsah juga cemburu dengan Aisyah. Terjadi kecemburuan yang luar biasa karena kecintaan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat KSNS terlebih Kecemburuan itu datang ketika apa? Ketika Rasulullah menikahi yang kelima, menikah dengan siapa? Yang kelima, menikah dengan Zainab bintu Jahash. As-Sayyidah Zainab bintu Jahash radhiyallahu taala anha yang sudah kita kisahkan di KSNS. KSNS sudah kisah macam-macam yang sudah kita kisahkan di KSNS Zainab bintu Jahas mantan dari istrinya Zaid bin Harisa anak angkatnya Rasulullah kemudian dinikahkan oleh Rasulullah Zainab bintu Jahas dikabarkan lebih cantik dibandingkan dengan Hafsah jadi Hafsah sangat cemburu dengan Zainab bintu Jahas termasuk dengan Aisyah Aisyah Aisyah sama-sama dengan Habsah cemburu dengan Zainab bintu Jahas sampai kabarnya e, kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum madu di rumahnya Zainab bintu Jahas yang dikabarkan oleh keduanya Rasulullah memiliki apa namanya eh uh, uh, apa namanya wangi mulut yang kurang enak yang pada saat itu Rasulullah menyatakan tidak lagi meminum di rumahnya Zainab bintu Jahas namun datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak diperbolehkan mengharamkan sesuatu yang halal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rumah tangganya Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Tapi Rasulullah bisa memanage bisa mengatur waktu dengan adil. Bisa bisa ber, bisa melakukan kewajibannya dengan benar. Sallallahu alaihi wa wasallam. Terlebih As-Sayyidah Hafsah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di saat Rasulullah menikahi pernikahannya yang keenam. Dengan siapa? Dengan seorang wanita yang sangat cantik asalnya dari Kipti dari Mesir. Namanya Mariatul Kiptiyah. Ini yang belum kita kisahkan. Mariatul Kiptiyah, As-Sayyidah Mariatul Kiptiyah dinikahkan oleh Nabi saw di rumahnya Hafsah dinikahkan oleh Nabi saw di rumahnya Hafsah yang pada saat itu Hafsah sangat cemburu dengan Maria Al-Qibtiyah ini semua karena kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu wasallamu alaihi wa alihi namun ketahuilah sekali lagi saya ingin sampaikan bukan tujuan Nabi hanya keinginannya terhadap dunia ataupun syahwat dunia. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada orang yang sangat bersih hatinya, yang mencintai Allah melebihi segala-galanya. Ketahuilah Rasul menikahi banyak wanita setelah kepergian Khadijah ke rahmat Allah agar usajah-usajah di Islam itu banyak yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad tentang rumah tangga itu banyak andaikan Rasul hanya menikah sekali saja setelah Khadijah, maka apabila wanita itu kembali ke rahmat Allah sebelum Nabi, siapa yang menerangkan kepada umat ini tentang bagaimana caranya hidup berumah tangga Nabi saw sahabat KSNS tetaplah terus perbanyak salawat kita dan salam kita dengan Nabi saw dan berhusnuzan selalu dengan Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa semua mengandung hikmah dan ilmu yang begitu besar. sahabat KSNS dari banyaknya kejadian beberapa kejadian akhirnya terjadi sesuatu hal di mana Rasulullah menceraikan Hafsah binti Umar. Bagaimana kisahnya? Rasulullah menceraikan Hafsah binti Umar ini pertama kalinya Rasul menceraikan istrinya. Kita akan dengarkan tetap di KSNS. Ahlan, ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam calon-calon surga untuk akhwat calon-calon bidadari bidadari surga amin ya rabbal alamin sahabat KSNS ketika As-Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha wa ardhah diceraikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu Sayyidah Hafsa adalah orang yang paling bersedih di muka bumi Allah ini. Dan yang paling bersedih lagi adalah Sayyiduna Umar Ibnu al Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang sangat mengagumi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengambil tanah dan menaruh di kepalanya dengan mengatakan, tidak ada keberuntungan lagi bagi Umar dan putrinya setelah ini. Kenapa? Karena putrinya diceraikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mau dapat rahmat Allah, ridha Allah? Keadaan seperti ini. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ciri-ciri orang benar seperti Umar, seperti Hafsah. Ini ciri-ciri orang benar. Kenapa saya katakan orang benar? Begitu dia merasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalak menceraikan putrinya. Dia tidak menyalahkan Nabi Alaihi Wasallam, tapi dia menyalahkan dirinya sendiri dan menyalahkan putrinya. Ciri-ciri orang benar adalah orang yang khawatir dirinya tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Apalah kehebatannya orang yang banyak harta, kehebatannya orang yang tinggi jabatan, jika Allah dan Rasulnya tidak ridho. Nabi Allah Adam alaihissalam yaqul, "Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Wahai Allah kami telah banyak menzolimi diri kami Jika engkau tidak mengampuni dan merahmati Kami akan menjadi orang-orang yang merugi Namun kecerdasan spiritual Seorang As-Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha wa ardaha ketika beliau diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berputus asa beliau tidak berpaling dari ajarannya akan tetapi beliau malah semakin beriman semakin taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam beliau sibukkan dengan puasa-puasa sunnah beliau sibukkan waktunya dengan bangun malam beristighfar kepada Allah, berdoa, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai suatu ketika pamannya As-Sayyidah Hafsah membawa As-Sayyidah Hafsah ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana As-Sayyidah Hafsah telah menutupi dirinya dengan hijab kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Jibril alaihi salam dan menyuruhku untuk rujuk kembali dengan wahai Hafsah karena engkau adalah seorang wanita yang rajin bangun malam dan ahli dalam berpuasa. Dua hal alasannya. Kenapa Jibril menyuruhku rujuk padamu? Karena engkau rajin bangun malam, rajin tahajud, dan yang kedua karena engkau rajin berpuasa. Nah ini sahabat ke SMS. Ini dua hal ini amalan-amalan yang insya Allah kita mendapatkan jalan keluar dari masalah. Nah, ini KSNS ini. Kita bukan hanya sekedar berkisah, kita mau ambil ilmunya. Insya Allah, kalau kita rajin tahajud, kalau kita rajin puasa sunnah, insya Allah banyak kesulitan-kesulitan yang kita mendapatkan jalan keluarnya. Sayyidah Hafsah Bahkan malaikat Jibril mengatakan innaha zauzatuk fil jannah ya Rasulullah. Sesungguhnya Hafsah bintu Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anha wa ardaha sesungguhnya dia adalah istrimu ya Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah istrimu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena banyak salat malam dan karena banyak berpuasa. Jangan jangan remehkan waktu malam untuk tahajud, sahabat KSNS. Sahabat KSNS, guru saya pernah bilang, orang yang tidak tahajud seperti berjalan di tempat yang gelap tapi tidak menggunakan cahaya. Orang kalau jalan di tempat yang gelap tanpa adanya cahaya, matanya tidak berfungsi. Kalau ada batu bisa apa namanya? Apa namanya? Namanya apa? Hah? Kalau kesandung apa namanya? Namanya apa? Kesandung. Kesandung. Oh, sandung. Ntar kalau ada ada jurang gimana ya? Kejebur. Kejebur apa kepelosok? Eh kepelosok. Apa namanya istilahnya? Hah? Kalau ada jurang masuk ke jurang. Jangan coba-coba hidup tanpa tahajud. Insya Allah saya berdoa semoga diri saya dan seluruh sahabat ke SNS rajin bangun malamnya, rajin ibadahnya. Bukan bangun malam sekedar nonton bola, tapi ibadah. Ya enggak? Allah, sikir sama Allah. Nah, kalau orang yang rajin tahajud tuh dia hidup membawa cahaya kalau guru saya dulu bilangnya begitu. Orang yang nggak tahajud jalan di waktu malam seperti tidak membawa obor katanya gitu bahasa nggak bawa obor jadi ketahuilah salah satu kemuliaan As-Sayyidah Hafsah bintu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anha wa arbaha adalah di mana beliau berhasil mendapatkan jalan keluar dari kesulitannya dengan ibadah malam dan puasa. Nah, kita kan diajarin puasa mulai dari puasa Senin Kemis, atau puasa Nabi Daud. Nah ini dikit lagi kan mau Ramadan nih. Ya udah siap-siap puasa yang benar di bulan suci Ramadan. Insya Allah nanti begitu Sawal kita puasa Sawal 6 hari. Banyakin puasa, banyakin tahajud. Gak ada kesulitan yang gak ada jalan keluarnya. Insya Allah Wafakan Allah wa iyyakum fil khair. Dapat ilmu besar kita di episode kali ini. Salah satu yang menjadi jalan keluar dari masalah berat yang dihadapi oleh Hafsah karena banyak puasa dan ibadah malam. Sahabat, tetap di KSNS. Assalamualaikum sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, mengagum pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, Sahabat KSNS Ya, sahabat KSNS Ini saya ambil pertanyaan dari BB BB hmm, BB itu BB saya itu Sahabat sudah punya belum pinnya? 7A 02E 318 itu pin BB saya jadi saya bisa lebih dekat dengan sahabat-sahabat ke SNS, baik itu lewat Twitter maupun lewat BB maupun lewat Facebook Wush. <laughs> yang belum apa ini. nah ini ada beberapa pertanyaan ini pertanyaannya agak sulit ini dari Sylvia dari mana sih aslinya Sylvia ya nggak ditulis aslinya Sylvia uh, pertanyaannya Assalamualaikum Syekh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mau tanya boleh tidak menyimpan gambar-gambar makhluk hidup seperti burung, kucing, dan lain-lain, Syekh. Ya. Ya. Pertanyaan yang bagi saya sangat sulit. Bagi saya sangat sulit karena pertanyaan Anda ini terjadi khilafiyah para alim ulama Ya. Ada ulama yang berpendapat tidak boleh, sudah tidak boleh sama sekali menggambar makhluk hidup. Ada lagi di fikih asriya dibahas tentang jika diperuntukkan untuk keyakinan terhadap sesuatu itu diharamkan jika sekedar keindahan itu tidak diharamkan. Misalnya, taruh gambar kucing punya keyakinan kalau nih gambar ditaruh rejeki di rumahnya bagus. Ah ini yang nggak boleh. Ini yang haram. Begitu. Ada yang mengatakan kalau sekedar keindahan niatkan keindahan tidak masalah. Tapi tapi ada ulama-ulama yang menyatakan dengan tegasnya bahwa menggambar makhluk hidup itu dilarang. Jadi sahabat ke SNS kalau saya mau kasih solusi, kalau sudah terjadi khilafiah semacam ini, mendingan ngambil yang nggak usah kita pasang udah. Iya dong, berhati-hati dalam agama lebih baik. Katanya Nabi SAW, Innal halala bayin, wa innal harama bayin, wa bainahuma umurun mustabihat, la ya'lamuhunna kathir minan nas, faman ittaqa subhat faqad istabra'a lidini wa irdih, wa man waqa'a fi subuhat, waqa'a fil haram, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya yang halal itu jelas sesungguhnya yang haram itu jelas yang samar-samar ini itu perkara subhat tidak jelas halal haramnya. Siapa yang meninggalkan perkara yang subhat atau yang samar-samar itu, maka dia telah menyelamatkan agamanya. Tapi siapa yang menjalankan perkara subhat, kebanyakan kenaknya kepada yang haram. Jadi saran saya nggak usah aja kan. Nggak usah taruh pajangan kayak begitu. Mendingan kita taruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi kita Muhammad atau nama Allah, nama Nabi Muhammad seperti yang ada di KSNS di rumah KSNS. Coba dilihat rumahnya KSNS. Ya salam, asik. Ya gini. Ya enggak? Iya mantap. Foto saya aja nggak ada di sini, ya kan? rumah KSNs, SNS. Ya, sahabat KSNs SNS ya. Insya Allah. Sahabat, ini di BB saya. Terkadang saya juga broadcast ya tentang beberapa mauidhah hasanah. Saya terkadang broadcast ya. Seperti belum lama saya tulis begini jangan kita ingin menutupi keburukan kita. Eh, begini, jika kita ingin menutupi keburukan kita, beristighfarlah kepada Allah dan segera beramal baik. Jangan pernah menutupi keburukan kita dengan memuji diri kita sendiri, membuka keburukan orang lain, apalagi dengan cara memfitnah orang lain maka keburukan kita akan semakin nampak astagfirullahaladzim itu saya, saya broadcast jadi sahabat masuk aja di BB saya ya sahabat ke SNS jadi intinya kalau kita punya keburukan kita punya keburukan kita pengen tutupin nih keburukan kita Langsung kita istighfar, kita taubatan nasuha atas keburukan kita tersebut. Kemudian langsung kita tutup keburukan itu, hapus. Penghapusannya itu udah diajarin sama Nabi. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti perkara yang baik untuk menutupi yang buruk. Hapusannya itu hapusannya itu beramal baik jangan sampai kita cari jalan yang lain kita punya keburukan tutupin apa kita muji diri kita kemana-mana oh saya sih orangnya begini saya sih orang menutupi keburukan kita atau kedua dengan cara menjelekkan orang lain sehingga orang lebih melihat kejelekan orang lain dibanding diri kita sendiri atau lebih parahnya memfitnah orang lain demi menutupi kejelekan diri kita oh jangan karena kalau itu yang kita lakukan, keburukan kita akan semakin nampak. Sedangkan orang-orang yang sering menutupi keburukan orang lain, insya Allah keburukan dirinya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap di KSNS. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat KSNS. Sebagaimana tadi kita ketahui bahwa As-Sayyidah Hafsah bintu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anha wa ardaha menjadi wanita yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai beliau menjadi istri Rasulullah kembali atas perintah Allah Rasul harus rujuk dengan As-Sayyidah Hafsah lewat malaikat Jibril alaihissalam karena dua hal karena dia sawama wa qawama dia adalah wanita yang rajin beribadah puasa dan rajin bangun malam sahabat kalau kita lihat fi sahihain hadis yang diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari dan al-Imam Muslim dan banyak lagi riwayat-riwayat hadis lainnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluth al-lail al-akhir bahwa Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir maksudnya turun di sini menurunkan rahmatnya menurunkan kasih sayangnya ke langit dunia kemudian dalam hadis tersebut disabdakan oleh oleh Nabi SAW Allah berfirman kepada orang-orang yang hidup di muka bumi ini di sepertiga malam terakhir menjelang subuh. Jadi kayak kita mungkin jam jam tigaan ya. Itu Allah Subhanahu wa taala bilang Siapa yang mau berdoa aku kabulkan doanya. Siapa yang ingin meminta sesuatu aku kasih permintaan Dan may yastaghfirani faghfir Siapa yang minta ampun, aku ampun. Zada Ibnu Majah hatta yatla'il fajar. Sampai sampai datang waktu fajar. Katanya siapa? Katanya Imam Ibnu Majah dalam riwayatnya. Dalam hadis yang lain, Anna Allah Azza wa Jalla jal يمهل حتى إذا ذهب ثلث ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع Allah subhanahu wa ta'ala mengumandangkan itu ke langit dunia ada yang mau minta ampun ada yang mau tobat ada yang punya hajat ada yang mau berdoa Allah mau kabulkan semuanya jadi sahabat KSNS dapat ilmu besar kita jadi insya Allah kalau bangun malamnya rajin tambah lagi puasanya kalau puasa itu kan waktu buka puasa doanya diijabah sama Allah waktu buka puasa tuh doa diijabah waktu puasanya doa juga diijabah makanya insya Allah mudah-mudahan kita amalkan kedua hal dulu rajin bangun malam rajin puasa sahabat ke SNS kisah tentang As-Sayyidah Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anha akan berlanjut di episode selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wasallim Allahumma ya Allah Berikanlah ampunanmu untuk kami Orang tua kami kaum muslimin dan muslimat al-mu'minin Al-mu'minin Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin Berikanlah jalan keluar dari setiap kesulitan yang kami hadapi Jadikanlah kami orang-orang yang rajin beribadah di tengah malam dan berikanlah kami kenikmatan beribadah padamu. Berikanlah kami kesemangatan untuk bisa berpuasa, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Keluarkan segala kesulitan ya Allah dan berikan jalan keluar dan berikanlah apa yang kami inginkan dari dunia dan akhirat sesuai dengan ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala ali wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil sahabat bisa mengirimkan pesan ataupun pertanyaan di twitter kami di at syekh underscore fikri ataupun di email di ksns underscore mnc muslim at yahoo.com mohon maaf atas segala kehilafan doakan terus saya dan KSNS agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sahabat juga dijaga oleh Allah. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma ya Rabb ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi taufiq wal hidayah wal والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسبي